Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan juga para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid An-Nabawi dan para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama-sama mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah pada tahun 728 Hijriah dan masih kita membaca keterangan beliau tentang akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara as-sahabah di dalam masalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sampaikan kenapa di sini beliau menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang sahabat karena di sana ada beberapa aliran yang menyimpang di dalam masalah sahabat. Ada beberapa aliran yang menyimpang di dalam masalah sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan sebagian sahabat seperti mengkafirkan Ali bin Abi Thalib demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan demikian pula di sana ada aliran yang lain yang juga menyimpang jauh di dalam masalah sahabat yaitu Ar-Rafidhah orang-orang Rafidah yang mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat. Termasuk di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan dan sebagian besar sahabat mereka kafirkan. Oleh karena itu di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita dan menunjukkan kepada kita tentang akidah yang benar dan sikap yang benar terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan melanjutkan tentang keterangan beliau, Allah rahmatullah berkata pengarang semoga Allah merahmati beliau, wa yukiruna bima tawatara bihin naqlu an amiril mu'minina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة beliau mengatakan melanjutkan tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Wa yuqirrun dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengakui, menetapkan, mengikrarkan dengan apa yang telah mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah wal jamaah di antara keyakinannya adalah menetapkan, mengakui, menyetujui dengan apa yang telah mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa ucapan beliau wa ghairihi dan selain beliau min anna khaira khaira hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakar. Bahwasanya sebaik-baik umat ini sebaik-baik umat ini yaitu umat Islam ba'da nabiha setelah nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Jadi sebaik-baik orang Islam setelah nabinya yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang lebih afdal daripada beliau di antara umat Islam. Kemudian summa Umaru Kemudian setelah itu adalah Umar. Yaitu Umar Ibnul Khattab. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar, ini yang paling afdal di antara kita. Kemudian setelahnya adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wa yusarifuna bi Uthman. Kemudian mereka meyakini yang ketiga yang paling afdal adalah siapa? Uthman yaitu Uthman ibn Affan wa yurabbi'una bi radhiyallahu anhu dan mereka menjadikan urutan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai mereka semuanya yaitu para khulafaur rasyidin. Kama dallas alaihi al-athar sebagaimana ini ditunjukkan oleh al-athar yaitu dalil-dalil baik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meskipun demikian pula atap dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kama as sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Sebagaimana pula para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat untuk mengedepankan Utsman di dalam bai'ah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka ada sebagian sahabat yang sudah ditunjuk oleh Umar bermusyawarah. Mereka adalah enam orang, yaitu Ali bin Abi Talib, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair ibn al-Awwam, dan juga Talha ibnu Ubaidillah. Dan keenamnya adalah termasuk sepuluh orang yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Yang keenamnya termasuk sepuluh orang yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian mereka bermusyawarah dan akhirnya hasilnya adalah memilih Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah. Dan setelah beberapa hari Abdurrahman bin Auf dia berkeliling bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada ahlul Madinah dan mereka mengedepankan Utsman atau menunjuk Utsman pemilik Utsman sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ini menunjukkan tentang bahwasanya yang lebih awal ya yang paling awal setelah Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu adalah Utsman ibnu Affan. Baik. Di sini saya sebutkan lafaz dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah mengucapkan di atas mimbar beliau di Kufah ucapan beliau khairu hadhihi ummati ba'da nabiyya Abu Bakr. Ini ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dan ini didengar oleh orang banyak karena beliau mengucapkan ini bukan di kamar, tetapi di mana? Di atas mimbar. Yang di atas mimbar ketika beliau menjadi khalifah. Khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakrin Umaru. Dan setelah Abu Bakar adalah Umar walau syi'tu an usammi lakum tsalitha la fa'altu. Seandainya aku ingin menyebutkan yang ketiga, saya aku bisa melakukannya. Ya, dan ini adalah sahih yang dari uh, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dia termasuk kabar yang mutawatir. Dia termasuk kabar yang mutawatir. Artinya banyak yang meriwayatkan ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib ini. Dan di antara faedah yang bisa kepada Abu Bakar. Ali sendiri mengatakan, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar. Sebaik-baik umat setelah nabinya yaitu setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kemudian siapa? Wa ba'da Abi Bakar Umaru dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan ini menunjukkan yang pertama ya bahwasanya yang paling afdal di antara umat ini adalah Abu Bakar kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga menunjukkan tentang pengingkaran Ali bin Abi Thalib terhadap sebuah aliran atau sebagian orang yang meyakini bahwasanya beliau lebih afdal daripada Abu Bakar dan juga dan juga Umar. Kalau mereka memang benar kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib seharusnya mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka memang benar ta'zim dan menghormati kepada Ali bin Abi Thalib dan meyakini bahasanya beliau adalah orang yang jujur dan meyakini bahasanya beliau adalah seorang yang pemberani mengucapkan kebenaran. Harusnya mereka mengikuti ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini yaitu meyakini bahwasanya Abu Bakar adalah yang paling afdal di antara umat ini. Kemudian setelah itu siapa? Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah bantahan bagi orang-orang tersebut dan ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam yang di dalam kitab beliau ma tawatara bihi an-naqlu Nabi Ma tawatara bihi an-naqlu mereka mengikrarkan dengan apa yang sudah mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Dan di antara ulama yang mengatakan bahasanya ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dan beliau juga termasuk ahlul hadis yang beliau menjelaskan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang mutawatir jadi jadi tidak perlu ya tidak Eh, menerima keraguan. Tidak menerima keraguan. Artinya seorang muslim tidak ragu-ragu bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di antara keyakinan mereka adalah meyakini bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, kemudian yang ketiga adalah Utsman, kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Talib dan ini adalah pendapat jumhur ahlu sunnah. Pendapat siapa? Jumhur ahlu sunnah yaitu mayoritas ulama ahlu sunnah meyakini urutan keutamaannya demikian. Yaitu mulai dari Abu Bakar ini yang paling ahlul kemudian setelahnya adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Uthman, kemudian yang setelahnya adalah Ali bin Abi Talib Ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama ahlus sunnah. Kenapa kita perlu sebutkan di sini? Karena di sana ada sebagian kecil dari ulama ahlu sunnah yang meyakini bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman. Ali lebih afdal daripada Utsman dan ini sangat sedikit sekali ulama yang berpendapat demikian, tetapi ada di kalangan ulama ahlu sunnah yang meyakini bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan pendapat jumhur yaitu mayoritas ulama mengatakan Utsman yang lebih afdal. Ya sebagaimana urutan di dalam khalid kekhilafahan demikian pula kesepakatan para sahabat seperti yang tadi kita sebutkan mereka sepakat untuk membayar siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan ini menunjukkan bahwasanya beliau lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Dan di antara ulama yang meyakini bahwasanya Ali lebih afdal daripada Uthman bin Affan adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah dan beliau adalah termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah yang memiliki keutamaan. Demikian pula di antaranya adalah Al-Imam Sufyan At-Tauri rahimahullah. Al-Imam Sufyan At-Tauri rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Talib lebih afdal daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Ma'anna anna ba'd ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Uthman wa Ali ba'da ittifaqihim ala taqdim Abi Bakr wa Umar ayyuhuma afdal." فقدم قوم wa وسكتوا أو ربعهم بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan. Bersamaan dengan itu, mereka meyakini bahwasanya sebagian ahlu sunnah telah ikhtilaf. Yaitu telah berselisih pendapat tentang Uthman dan Ali. Setelah mereka bersepakat, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Jadi ahlu sunnah semuanya sepakat mendahulukan siapa? Abu Bakar dan juga Umar di atas Uthman dan Ali. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang Uthman dan juga Ali. Ayyuhuma afdal. Siapa di antara keduanya yang lebih afdal? Karena masing-masing memiliki manaqib. Masing-masing memiliki fadha'in. Baik Uthman maupun Ali bin Abi Thalib keduanya memiliki apa? Memiliki fadha'in. Sehingga tidak heran kalau para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal di antara keduanya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya jumhur mayoritas ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Uthman yang lebih afdal. Kemudian dan qaumun Uthmana wa sakatu aw rabba'u bi aliyih. Sebagian kaum yaitu sebagian ulama mendahulukan Uthman. Mendahulukan Uthman. Ada di antara mereka yang sakatu ada di antara mereka yang diam ketika menyebutkan yang keempat. Artinya mereka mendahulukan Utsman di atas Ali, kemudian setelah itu mereka diam tidak menentukan siapa yang keempat. Dan ada di antara mereka yang robbau bi aliin. Ada di antara mereka yang menjadikan urutan yang keempat adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kaum yang pertama. Mereka mendahulukan Utsman di atas Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, waqad dama qaumun aliyah. Dan ada sebagian kaum, sebagian ulama yang mendahulukan siapa? Ali bin Abi Thalib di atas Uthman bin Affan. Yang melihat keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Kemudian wa qaumun tawaqqafu dan sebagian yang lain tawaqqafu. Itu sebagian yang lain tawaqquf. Tidak mengatakan Uthman lebih afdal dan juga tidak mengatakan Ali lebih afdol. tetapi mereka tawakuf, diam. yang tidak mengatakan yang ini dan juga tidak mengatakan yang itu. Dan yang saling berselisih di sini adalah siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah khilafiyah di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu belum mengatakan, Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala takdimi Uthmana thumma Ali. Kemudian setelah itu istaqar. Ya, setelah terjadi khilaf yang panjang tadi, kemudian perkaranya ahlu sunnah ini istaqar yaitu tetap. Artinya setelah terjadi perselisihan, kemudian setelah itu pendapat-pendapat mereka mengerucut sehingga menjadi satu pendapat ala takdimi Uthmana summa Ali, yaitu pendapat yang satu mengatakan bahwasanya Uthman lebih abdul daripada daripada Ali. Jadi sebelumnya memang terjadi apa? Khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah tentang siapa yang abdul di antara keduanya. Kemudian setelah itu ia mengerucut ya pendapat-pendapat ini menjadi satu pendapat yaitu mengatakan bahwasanya Utsman lebih abdul daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa in kanat wa in kanat hadhihi al-mas'alatu مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل بها يضلل المخالف فيها inda jumhuri ahlu sunnah. Kemudian beliau mengingatkan kita semua. Meskipun permasalahan ini, yaitu permasalahan siapa yang lebih afdol, yang Uthman atau Ali, ini bukan termasuk al-usul. Ini bukan termasuk perkara yang pondasi. bukan termasuk perkara yang pokok yang disesatkan di dalamnya orang yang menyelisih inda jumhuri ahli sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya permasalahan siapa yang lebih afdol. Utsman ataupun Ali ini bukan termasuk perkara yang usul. Yaitu perkara yang pokok di dalam akidah al-sunnah sehingga kita katakan orang yang menyimpang atau orang yang menyelisih kita berarti dia sesat. Ini perlu diperhatikan. Seandainya sekarang ada orang yang meyakini bahwasanya Ali lebih afdal daripada Utsman. Bolehkah kita katakan dia sesat? Tidak boleh. Makanya di sini belum mengatakan ini bukan termasuk usul yang disesatkan orang yang menyelisih di dalam masalah ini. Jadi ini adalah termasuk masalah khilafiyah istihadiyah. Ini ikhtilaf di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah dan masing-masing memiliki alasan meskipun pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh Syekhul Islam dan ini adalah pendapat yang mayoritas yaitu jumhur ulama mengatakan bahasanya yang lebih afdal adalah siapa? Utsman bin Affan. Tapi seandainya ada sebagian kecil atau sebagian orang yang dia mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Uthman bin Affan, maka kita katakan ya tidak kita katakan bahwasanya orang itu sesat. Ya, tidak kita katakan bahwasanya orang itu sesat dan ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan lakinnal mas'alata allati yudallalul mukhalafu al mukhalifu fiha mas'alatul khilafah. Yang menjadi masalah. Jadi permasalahan yang disesatkan seseorang apabila menyimpang di dalamnya adalah mas'alatul khilafah. Masalah tentang khilafah. Jadi kalau masalah fadilah, masalah keutamaan tadi memang terjadi apa? Perselisihan. Ya, masalah fadilah memang terjadi perselisihan yaitu antara siapa? Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang menjadi perkara yang pokok yang disesatkan apabila seseorang menyimpang di dalamnya adalah mas'alatul khilafah. Wadzalika annahum yu'minuna annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Yang demikian karena ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman bahwasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi kalau masalah khalifah, ya masalah kekhilafahan, maka ahlu sunnah semuanya bersepakat. Bahwasanya khalifah setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Kemudian khalifah yang sah setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan khalifah yang sah setelah Umar bin Khattab adalah Uthman. Dan khalifah yang sah setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini semua ahlu sunnah, bahkan termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan atau semuanya mengatakan urutannya demikian. Ini ijma' para ahlu sunnah wal jamaah, ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya urutan khilafahnya demikian. Nah, di sana ada orang yang menyimpang. Mengatakan bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Meyakini bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Ali, setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar maka dia dianggap menyerobot, dianggap mengambil sesuatu yang bukan haknya. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman, jadi mereka meyakini bahasanya yang menjadi khalifah atau yang berhak menjadi khalifah yang sah adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini yang disesatkan orang yang menyimpang di dalamnya. Jadi yang meyakini bahasanya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, maka dia telah tersesat. Ya, ini yang disesatkan ya apabila orang meyakini yang demikian karena ulama ahlu sunnah tidak ada yang meyakini Demikian. Semuanya bersepakat bahwasanya urutan khilafah adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi perlu kita bedakan antara mas'alatul khilafah dengan mas'alatul fadilah. Ya, mas'alatul khilafah dengan mas'alatul fadilah. Masalah kekhalifahan dengan masalah keutamaan. Ya, kalau masalah khilafah semuanya bersepakat dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Adapun masalah fadilah, maka antara Uthman dan Ali, para ulama ahlu sunnah ber, berselisih. Siapa di antara mereka yang lebih afdal? Dan jumhur ulama mengatakan yang lebih afdal adalah Uthman bin Affan. Dan tidak ada di antara ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq atau lebih afdal daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang mereka perselisihkan keutamaan antara Ali dengan siapa? Dengan Utsman. Adapun antara Ali dengan Abu Bakar dan Umar semuanya sepakat bahasanya yang lebih afdal adalah siapa? Abu Bakar kemudian Umar. Sebagaimana ini diucapkan sendiri oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwasanya yang paling afdal di antara umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu setelah itu beliau mengatakan wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fa huwa adallu min himari ahlihi. Dan barang siapa yang mencela barang siapa yang mencela khilafati ahadin min haula di dalam kekhalifahan salah satu di antara mereka maka dia telah tersesat atau lebih sesat daripada keledainya sendiri. Ya barang siapa yang mencela salah satu di antara kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin. Dia mencela kekhilafahan Abu Bakar misalnya atau mencela kekhilafahan Umar bin Khattab atau mencela kekhilafahan Uthman bin Affan atau mencela kekhilafahan Ali bin Abi Thalib maka dia telah tersesat atau dia lebih sesat daripada keledainya sendiri. Ini menunjukkan tentang jauhnya pemahaman orang tersebut dari pemahaman yang benar. Jadi empat khulafa Rasidin tadi mereka mereka lah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis dari Ali Aribad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Ali Aribad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebutkan atau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah perintah kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Beliau mengatakan, "Usikum wa nafsi bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun Habashi wa innahu wa in ta'ammar alaikum abdun Habashi beliau mengatakan hendaklah kalian atau aku wasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan kepada Allah sam'i wa ta'ah dan juga mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kalian atau yang menjadi penguasa di antara kalian adalah Abdul Habashi kemudian beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, misalnya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dalam keadaan demikian, fa'alaikum bisunnati. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Para khulafa yang lurus al-mahdiyin yang mereka mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tersebut yang hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi ketika terjadi perselisihan yang banyak di antara umat ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka dalam keadaan demikian kita disuruh untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan beliau mengatakan, Abdu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi maksud dengan gigi geraham adalah gigi yang kita gunakan untuk menggigit dengan kuat. Kalau seseorang ingin menggigit dengan kuat, maka dia menggigit dengan gigi gerahamnya. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnah beliau. Dan menggigit sunnah beliau dengan gigi geraham kita. Maksudnya adalah kuat di dalam memegang sunnah Nabi SAW. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kewajiban kita berpegang dengan sunnah beliau dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jadi masuk dengan khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Baik. Mungkin sampai di situ saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan waktunya masih banyak. Kita berikan kesempatan bagi uh, jamaah sekalian untuk mengajukan uh, pertanyaan. Silakan pertanyaan ditulis dengan kertas dan uh, dengan tulisan yang singkat ya dan jelas dan disampaikan ke depan. Nah. Baik, untuk pertanyaan yang awal sambil menunggu pertanyaan dengan kertas bisa disampaikan dengan lisan. Sambil menunggu pertanyaan dengan kertas, ya pertanyaan bisa disampaikan dengan lisan. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Dari? Eh, ya, eh, sebenarnya Ali ini itu eh, saya pernah juga baca saya anjing ini sebenarnya itu sebenarnya apa ya anjing ini kan anjing kan sekarang sangat dan anjing yeah. tapi akhirnya ya kan anjing ini memanggil lewat sinar ya saya tahu ya itu aja baik Oh, pertanyaan yang pertama tentang Ali bin Abi Thalib ini diagung-agungkan oleh sebagian golongan sebagian golongan yang dinamakan dengan kaum Syiah. Dan di akhir hayat beliau, beliau dibunuh oleh seorang Syiah sendiri. Kita katakan mungkin yang dimaksud yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya Ali bin Abi Thalib beliau diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Seperti yang tadi kita sebutkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan lebih afdal daripada Umar. Dan ada di antara mereka yang hulu berlebih-lebihan sehingga menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan ini semua adalah keyakinan yang batil tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Adapun yang membunuh Ali bin Abi Thalib maka dia adalah Abdurrahman ibnu Muljim. Abdurrahman ibnu Muljim dan dia adalah seorang khawarij. Dia adalah seorang Khawarij dan kaum Khawarij ini adalah kaum yang telah diperangi, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan telah terjadi peperangan yang besar antara uh, Ali bin Abi Thalib dan juga pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Khawarij yang keluar di zaman beliau. Keluar di zaman beliau dan beliau memerangi mereka karena orang-orang Khawarij ini mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah Ibn Abu Sufyan dan semua sahabat yang ridha dengan tahkim. Dan di antara akidah mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara akidah orang-orang Khawarij adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan di antara akidah mereka adalah bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa yang zalim. Bolehnya seseorang memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini adalah keyakinan orang-orang Khawarij. Dan ini bisa kita lihat di dalam buku yang berbicara tentang masalah firq, masalah aliran-aliran. Ya, termasuk di antaranya buku-buku yang dikarang oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i yang seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari, demikian pula Al-Baghdadi dan juga yang lain, mereka adalah ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mereka punya karangan ya kitab yang berisi tentang aliran-aliran dan bagaimana akidah-akidah mereka. Dan ketika berbicara tentang khawarij, mereka menyebutkan bahwasanya di antara akidah utama mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Demikian pula meyakini bolehnya keluar atau memberontak kepada penguasa yang zalim. Jadi hanya sekedar melakukan kezaliman, tidak adil, maka mereka membolehkan untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Jadi ini adalah akidah khawarij yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Jangan sampai seseorang ia meyakini keyakinan orang-orang khawarij dan dia tidak menyadarinya. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah siapa? Orang khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljim. Dan Abdurrahman ibnu Muljim ini dikenal sebagai ahlul Quran. Dia terkenal dikenal sebagai orang yang ahli di dalam Al-Quran. Bahkan sampai Umar bin Khattab beliau pernah memuji Abdurrahman bin Muljim. Dia pernah memuji Abdurrahman bin Muljim karena beliau dia berbicara sesuai dengan tohirnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi beliau melihat tohirnya dia adalah termasuk orang yang soleh orang yang ahli di dalam Al-Quran dan ini perlu kita ketahui jangan kita tertipu dengan tohirnya saja ya orang-orang khawarij ini dikenal sebagai orang yang banyak ibadahnya bahkan ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW Alaihi ya, di dalam sebuah hadis beliau mengatakan mengatakan kepada para sahabat tahkiruna salatakum inda salatihim beliau mengatakan kalian apabila membandingkan solat kalian dibandingkan dengan sholatnya orang-orang khawarij, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Ini beliau ucapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, kalian akan menghinakan atau menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat orang-orang khawarij. Jadi orang-orang khawarij ini terkenal dengan ibadahnya. Terkenal dengan ibadahnya, dengan puasanya. Di siang hari mereka berpuasa, di, di malam hari mereka bertahajud, membaca Al-Quran terus. Bahkan ada di antara mereka yang hafid dan seterusnya. Tetapi sayang, mereka tergesa-gesa di dalam beristidlal. Dan ini di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Nabi adalah hudathaul, ahlam, sufahaul eh, Hudatha'ul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Mereka adalah orang-orang yang masih muda tetapi sufahaul ahlam, tetapi akalnya masih diciptakan. Jadi mereka memiliki semangat yang tinggi. Zirah yang tinggi terhadap membela agama, membela Islam, membela ini dan itu. Akan tetapi kurang dibimbing dengan apa? Dengan Seandainya aku menemui, menemui mereka, la nahum, qatla adin wa samud. Ya seandainya aku menemui mereka, niscaya aku akan menghabiskan mereka atau menghabisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad dan juga kaum Samud. Ya Allah SWT menghadap kaum Ad dan kaum Samud dan dihabiskan semuanya. Nabi SAW, Alaihi ya beliau berkeinginan seandainya beliau sampai menemui orang-orang Khawarij, misalnya beliau akan menghabisi mereka sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan juga kaum Samud. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ya ketika beliau dan juga pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Khawarij, beliau ya bunuh semuanya yang berperang dengan mereka dan ini perang besar yaitu di Nahrawan yang beliau tidak menyisakan ya orang-orang Khawarij eh, tersebut kecuali kurang dari 10. Padahal yang berperang saat itu sangat banyak yaitu ribuan. Tapi beliau dan juga para uh, eh, junud beliau, tentara beliau, tentara kaum muslimin menghabisi mereka sehingga tidak tersisa kecuali kurang dari 10 dan mereka pun lari, melarikan diri di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljam tadi ya Rahman bin Muljim ya akhirnya dia membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan, Muawiyah bin Abi Sufyan saja dikafirkan apalagi orang seperti kita. Apalagi orang seperti kita, ya e, orang biasa dan imannya tentunya lebih rendah daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau para sahabat saja mereka kafirkan apalagi kaum muslimin yang lain. Karena itu fitnah Khawarij ini adalah fitnah yang besar ya dan kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran mereka Allah taala a'lam. Hmm. Ustaz, doa apa yang dibaca setelah membaca Al-Qur'an? Doa apa yang dibaca setelah membaca Al-Qur'an? Kalau saya tidak ada di sana doa yang khusus yang kita baca setelah membaca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Apakah orang yang umrah apa ditutup dengan tawaf wada. Tawaf wada ketika umrah ini adalah sunnah menurut sebagian besar ulama atau menurut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya tawaf wada bagi orang yang umrah ini hukumnya sunnah. Apabila seseorang melakukan umrah, maka sebelum dia pulang meninggalkan kota Mekah, disunahkan untuk melakukan tawaf perpisahan yang dinamakan dengan tawaf apa? Wada. Dan ini hukumnya sunnah berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintahkan supaya hal yang terakhir kali dia lakukan adalah melakukan tawaf di Baitullah. Jadi sebelum dia meninggalkan kota Mekah, maka yang terakhir kali dia lakukan adalah melakukan tawaf di Baitullah dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun sebagian yang lain maka mengatakan ini tidak e, disunahkan dan yang namanya tawaf e, wada ini hanya disunahkan ketika haji saja. Yang namanya tawaf wada ini hanya disyariatkan ketika haji saja. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Adapun mayoritas ulama maka mereka mengatakan ini sunnah. Seandainya bisa dilakukan maka itu baik dan afdal namun apabila tidak dikerjakan dan seseorang meninggalkan kota Mekah langsung tanpa melakukan tawaf maka yang demikian tidak mempengaruhi sah atau tidaknya umrah yang dia lakukan dan guru kita di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah beliau merajihkan pendapat bahwasanya ini adalah sunnah bagi orang yang melakukan umrah. Allah taala a'lam. Siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Karena orang Indonesia sangat mengagungkan beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah dan beliau dikenal dengan keilmuannya dan juga kesolehannya. Dan ulama seperti beliau yang memiliki keutamaan ilmu, demikian pula keutamaan kesolehan, maka ini jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat sangat banyak yang gulu dan berlebihan dengan beliau rahimahullah maka ini yang perlu kita ingatkan dan perlu kita berikan catatan kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk mengagungkan atau menghormati para ulama dan kita tahu bahasanya Allah telah memuji para ulama dengan firman-Nya innama allah min ibadihil ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka. Dan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi menunjukkan tentang kedekatan ulama terhadap para nabi dan juga para rasul. Karena kita tahu bahwasanya ahli waris ini adalah orang yang paling dekat dengan orang yang diwarisi. Ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan orang yang diwarisi. Apabila seseorang laki-laki meninggal, maka ahli warisnya adalah orang yang paling dekat dengan dia. Istrinya dan juga anak-anaknya. Maka ini adalah ahli waris. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya para ulama adalah warasatul ambiya, waris para nabi, menunjukkan bahwasanya kedudukan ulama adalah kedudukan yang tinggi. Karena beliau SAW mensifatkan ulama adalah pewaris para para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ulama seharusnya yang dia sampaikan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia statusnya adalah sebagai apa? Pewaris. Artinya mewarisi mengambil apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada umat tanpa mengubah warisan tersebut. Dia tugasnya hanya menyampaikan. Apabila ada seseorang yang menyampaikan kepada umat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah, mereka hanya mewariskan, yaitu menyampaikan kepada orang yang datang setelahnya, maka itulah yang dimaksud dengan ulama yang hakiki. Itulah yang dimaksud dengan ulama yang hakiki. Adapun sebagian orang yang dianggap sebagai ulama, tetapi ternyata di dalam prakteknya apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajak tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka yang demikian tidak bisa dianggap sebagai seorang ulama meskipun manusia menganggap dia adalah ulama. Karena yang namanya ulama adalah warasatul ambiya. Baik, ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghormati para ulama. Tetapi perlu kita perhatikan, tidak boleh kita di dalam menghormati para ulama berlebih-lebihan di dalam menghormati mereka dan juga di dalam mengagungkan mereka. Karena Allah SWT mengatakan, e, La taglu fi dinikum. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Ini adalah larangan Allah SWT kepada ahlul kitab. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua. Karena orang-orang ahlul kitab ada di antara mereka yang gulu di dalam agama mereka. Seperti orang-orang Nasrani yang mereka gulu di dalam agama mereka sehingga seorang nabi yaitu Nabi Isa alaihissalam dilebih-lebihkan, diagung-agungkan sehingga diyakini sebagai Tuhan. Dan ini adalah bagian dari gulu di dalam agama. Maka Allah SWT melarang mereka dan ini adalah larangan untuk kita semua. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal ghulu." Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berhati-hati dengan ghulu, yaitu dengan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu berlebih-lebihan di dalam agama. Ini semua adalah larangan berlebih-lebihan termasuk diantaranya di dalam menghormati seorang ulama. Yang diperintahkan kepada kita adalah pertengahan. Apa maksudnya? Jangan sampai kita menghinakan ulama. Dan jangan sampai kita berlebihan di dalam mengagungkan ulama. Dan di antara bentuk pengagungan yang berlebihan terhadap ulama adalah meyakini bahwasanya mereka maksum. Meyakini bahwasanya mereka apa? maksum. Artinya setiap ucapan ulama pasti benar dan tidak salah. Ini adalah keyakinan yang tidak benar. Karena yang maksum itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dan mereka adalah para nabi dan juga para rasul. Mereka adalah maksum dari kesalahan. Dalam menyampaikan wahyu. Inilah yang maksum. Adapun selain nabi, maka tidak ada di antara mereka yang maksum. Bahkan setingkat Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula setingkat Umar bin Khattab yang kita sebutkan keutamaannya. Setingkat para khulafa Rasidin, maka tidak ada di antara mereka yang maksum. Tidak ada di antara mereka yang terlepas dari kesalahan. Ya, oleh karena itu di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada sebuah perselisihan di antara para sahabat ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya haji tamattu ini disyariatkan sampai hari kiamat. Dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan yang mengatakan demikian adalah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Saat itu beliau beristihad ya menyuruh manusia untuk melakukan haji ifrah, melakukan haji ifrat. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka beliau mengatakan bahasanya haji tamattu ini yang afdal dan ini akan terus di setelah Abdullah bin Abbas menyebutkan dalil-dalil dari dalil-dalil dari Al-Qur'an demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang disyariatkannya haji tamattu. Kemudian sebagian orang mengatakan akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian. Akan tetapi Umar mengatakan demikian. Yang mengatakan ya setelah menyebutkan dalilnya, setelah disebutkan dalilnya oleh Abdullah bin Abbas, dia mengatakan akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, akan tetapi Umar mengatakan demikian. Artinya ingin ya me, apa, mengadu antara ucapan Nabi dengan ucapan siapa? Abu Bakar dan juga Umar. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan yushiku zila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan dari langit. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan dari dari langit. Aku lu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr. Aku mengatakan Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian kalian mengatakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan demikian dan Umar mengatakan demikian. Artinya ingin mengadu antara ucapan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayatnya ini, hadisnya ini. Kemudian dia mengatakan, loh, tetapi Abu Bakar berkata demikian, Umar mengatakan demikian. Perhatikan, di antara faedah yang bisa kita ambil, tidak bolehnya kita berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh sampai itu setingkat siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya, dan yang namanya Eh, orang yang soleh selain Rasulullah SAW tidak ada di antara mereka yang maksum. Termasuk di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di antaranya Umar bin Khattab. Terkadang berijtihad, tetapi ijtihadnya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Alaihi Wasallam Adapun para sahabat, bagaimanapun tinggi kedudukan mereka, maka tidak ada di antara mereka yang maksum. Kalau demikian keadaan sahabat, lalu bagaimana dengan orang yang tentunya derajatnya lebih rendah daripada sahabat. Ya seperti para imam yang empat, ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mereka tentunya kedudukannya lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan mereka di atas ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Al Imam Syafi'i rahimahullah Beliau mengatakan al muslimun ajma' al-muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yad'aha liqauli ahadin kailan man kana ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kaum muslimin telah bersepakat kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya tidak halal bagi seseorang yang sudah sahih. Yang sudah sahih baginya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang. Kainan mangkana siapapun dia. Ini diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dengan kesepakatan para ulama ijma para ulama kaum muslimin kalau sudah sahih bagi kita sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh dan tidak halal bagi kita meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan manusia. Dari kita itu bisa diambil dan juga bisa ditolak ucapannya. Masing-masing dari kita itu bisa diambil dan juga bisa ditolak ucapannya. Illa sahibah hadal qabr kecuali yang memiliki kuburan ini. Rasulullah duduk di Masjid Nabawi dan beliau menunjuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang memiliki kuburan ini. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapannya mutlak harus kita ambil. Adapun selain beliau, bagaimanapun tinggi derajatnya, bagaimanapun tinggi ilmunya, maka bisa diambil dan juga bisa bisa ditolak ucapannya. Kemudian Al Imam Ahmad bin Hambal Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin aruful aruful isnada wa sihhatahu." Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka tahu tentang ilmu sanad dan juga mengetahui tentang kesahihan sanad tersebut. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Kemudian dia lebih memilih pendapat Sufyan. Jadi beliau heran terhadap sebuah kaum yang sudah belajar hadis dan tahu bahasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Tetapi lebih memilih pendapat siapa? Sufyan. Ini adalah sekedar contoh dari beliau heran terhadap kaum yang tahu hadis yang sahih tetapi meninggalkan hadis yang sahih kemudian memilih pendapat si dan pendapat si Dan ini semua menunjukkan tentang bagaimana para imam yang empat mengingatkan kita jangan sampai kita berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh demikian pula terhadap para ulama termasuk diantaranya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah. Beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah, tetapi kita harus ya e, pernah di dalam menyikapi dan juga mengagungkan beliau. Jangan sampai kita berlebihan sehingga kita محمد رسول الله Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bagi kita semua larangan untuk berbuat hulu dan berlebihan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Beliau mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Maka adalah kalian mengucapkan hamba Allah dan juga Rasulnya. Artinya beliau adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Tidak boleh kita menyembah beliau, dan tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan beliau adalah seorang rasul, artinya tidak boleh kita dustakan. Harus kita taati dan tidak boleh kita dustakan. Jadi beliau adalah seorang hamba dan beliau juga sekaligus seorang rasul. Ini adalah sikap yang pertengahan. Karena sebagian orang ada yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mensifati beliau dengan sifat ketuhanan. Dan ada sebagian orang yang mengurangi hak-hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah termasuk ya penyia terhadap hak beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Kalau demikian keadaannya, ya kita dilarang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan ya seorang ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga yang lain, tidak boleh kita berlebihan terhadap beliau seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka membuat karomah-karomah yang dibuat-buat Artinya membuat karomah-karomah, cerita-cerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ini tidak sahih dari beliau rahimahullah. Ini terlalu berlebihan. Ya karena ingin mengagungkan syekh tersebut di hadapan umat atau di hadapan masyarakat kemudian membuat cerita-cerita yang bohong tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maka ini perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Allah taala a'lam. Apakah ada ketentuan khusus dari para generasi salafus saleh dalam menetapkan seorang menjadi ulama? Karena fenomena di tanah air sangat mudah menetapkan orang yang dianggap soleh sebagai seorang ulama. Terkadang ilmu yang disampaikan jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mohon pencerahannya. Banyak ya cara ya mengetahui bahwasanya dia adalah seorang ulama. Di antaranya apabila kebenaran yang dia sampaikan ini lebih banyak daripada kesalahannya. Apabila kebenaran yang dia sampaikan lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah seorang alim. Dan ini disampaikan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam al zahabi rahimahullah, ya, man kathura sawabuhu ala khata'ihi fahuwa alim. Barang siapa yang benarnya itu lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah seorang alim. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang alim bukan berarti dia benar terus. Orang alim bukan berarti apa? Benar terus. Tapi kalau benarnya lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah orang yang alim. Karena kalau benarnya lebih banyak daripada kesalahannya, menunjukkan bahwasanya cara dia beragama ini benar.